sebaik dan serapih apapun disimpan dan disembunyikan al-kadzib pasti akan nampak mahma takun 'inda imri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami sebuah akhlak yang jelek yang berada atau perangai yang jelek yang berada pada seseorang sebagaimanapun dia berupaya untuk melakukannya menyembunyikan tidak di hadapan manusia dan menyembunyikannya dari mata dan pendengaran manusia dari ilmu manusia tu'lami pasti akan diketahui Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan segala apa yang kalian sembunyikan. Pasti akan datang waktu, peristiwa, keadaan, problem yang akan menguat itu. Iyadzan billah, semoga Allah lindungi ana dan antum semuanya dari al kadhib Ini yang Allah katakan Tabarqa wa taala Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan, mengklaim bahwa dirinya beriman wahum la yuftanun dalam kondisi dalam keadaan mereka tidak diberi ujian tidak diberi bala tidak diberi fitnah walaqad fatanna alladhina min qablihim sungguh telah diberi fitnah ujian orang-orang yang sebelum mereka yang telah mengatakan dirinya beriman, bersaksi bahwa dirinya bagian dari mukminin. Fala alladhina sadaqu Sehingga benar-benar nampak terpisahkan di hadapan Allah mana orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang dusta. Kita dalam proses itu semua. Dari hari ke hari. Ketika ada seorang hamba yang tidak jujur di dalam berakidah. Tidak jujur dan tidak ikhlas di dalam bermanhaj. Tidak jujur dan tidak ikhlas dalam berkawan yang secara zahir itu perkawanan di atas Al-Quran dan Sunnah. Akan datang waktu akan datang peristiwa, akan datang sebuah problem yang akan menguat itu. Menampakkannya di hadapan manusia. Boleh dia pandai menyimpannya. Boleh dia pandai mengemasnya. Mungkin dalam peristiwa pertama tidak nampak. Dalam fitnah kedua tidak nampak. Yang ketiga tidak nampak. Lolos, lolos dan lolos. Namun pada hakikatnya dia menyembunyikan al-kadzib akan datang, pasti akan nampak. Ini semua membuat kita takut. Membuat kita masing-masing kita menuduh diri kita. Apakah kita termasuk as-sadiqin? As'alullah yaj'alani wa iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan saya dan antum semuanya bagian daripada sadiqin. Awal iyadu billah kita berlindung kepada Allah. Ternyata kita termasuk dalam golongan kedua.